Tapi ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Kata beliau di sini al-hurufu an-nasikhatu hiya inna anna laita la'alla ka'anna lakinna. Huruf-huruf yang menasakh atau menghapus hukum mubtada khobar. Jadi di sini sudah jelas beliau sudah memastikan mentakkit inna dan saudaranya ini semuanya adalah huruf. Paham ya? Berbeda dengan kana dan saudaranya. Kana dengan saudaranya adalah fi'il nasikh. Ya, semuanya itu adalah fi'il. Kalau inna dan saudaranya semuanya itu adalah huruf. Paham? Makanya disebutkan dengan, dengan judulnya saya sudah sebagai bentuk penguat Beliau itu mengatakan huruf-huruf yang menghapus hukum mubtada khobar yaitu inna, anna, laita dan seterusnya ini berarti kesimpulannya inna dan saudaranya semuanya itu adalah huruf. Dan ingat kalau dia huruf itu tidak punya i'rab di dalam jumlah. Ya. Tidak punya i'rab berbeda dengan kana dan saudaranya dia fi'il gitu. Dan nanti fi'il ini bisa memiliki i'rab i'rab jumlah. Amaluha sekarang, amalan dari inna dan saudaranya. Tadkhulu inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya itu masuk alal jumlati al ismiyati, masuk kepada jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah di sini sudah pasti adalah mubtada khobar yang diinginkan. Ya. Fatansibu al mubtada'a maka dia menasobkan mubtada wa yusamma ismaha dan mubtada yang dinasobkan tadi dinamakan sebagai isimnya ya sebagai isimnya inna dan saudara-saudaranya wa tarfa'u al khabara dan dia merofakkan khabar wa yusamma khabaraha dan dia dinamakan sebagai khabarnya mislu laitat tadkhinu mamnuun seandainya merokok itu dilarang ya Laita harfuna, harfun nasikhun. Laita adalah huruf nasikh. Huruf yang menghapus mubtada khobar hukumnya. At-tadkhina ismu laita mansubun. Dia adalah isimnya laita yang dibaca nasob. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Mamnuun khobaru laita marfuun. Dia dirofakkan dan tanda rofaknya dengan dhamma. Jadi ingat, inna dan saudara-saudaranya itu hanya hanya masuk pada jumlah ismiyah yaitu mubtada dan Khobar dan dia merofakkan menasobkan mubtada setelah nasob mubtada itu jadi isim inna bukan jadi mubtada lagi tapi sudah jadi milik isimnya inna dan dia merofakkan khobarnya mubtada wa yusamma khobaroha dan khobar mubtada ini namanya khobarnya inna bukan khobarnya mubtada lagi dan seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah jawadun. Sesungguhnya Allah Azza wajalla adalah jawad, yaitu Maha Dermawan. Ya Allah adalah zat yang sangat dermawan. Di sini Allah mansubun sebagai isimnya inna, jawadun nanti marfuun sebagai khobarnya inna. Yuhibbul juda wa yuhibbul makarimal akhlaki dan Allah itu mencintai akhlak-akhlak yang mulia. Wa yakrahu safsaha saf safaha dan Allah itu membenci akhlak-akhlak yang buruk. Dari sini jelas definisinya inna dengan tugas-tugasnya sudah disebutkan. Sekarang ma'ani inna wa akhwatiha. Makna-makna inna dan saudara-saudaranya. Inna litaukid. Inna fungsinya untuk litaukid. Paham? Wa ta'ti fi silatil kalam. Ah, ini sekarang nanti pahami. Kata beliau di sini, dan inna ini selalu jatuh di awal kalam. Ya, jadi kalau ada sebuah awalan kalam, hamzanya tertulis di atas, ya, mau dibaca anna, itu nggak bisa. Itu bacanya adalah inna. Ya, fungsinya itu takti fisilatil silatil kalam. Dia itu terletak nanti di awal di awal kalam. Oh, ini anna ya. Anna fungsinya litaukid. Anna sama Ina nanti fungsinya samanya untuk mentaukidkan. wata ta'ti latil kalam dan anna ini nanti datang untuk wasola yaitu menyambung sebuah kalam. Ya, tadi Anda pikir bacanya inna ini. Dia datang untuk menyambung sebuah kalam. Seperti akhbaru tarikun annal imtihana sahlun. Tarik telah memberikan khabar annal imtihana sahlun. Bahwasanya ujian itu mudah. Ya, annal imtihana sahlun ini adalah sambungan untuk kalam sebelumnya akhbaru tarikun. Ya, dan di sini nanti dia sebagai maf'ulun bi. Ya, sebagai maf'ul bihnya akhbaro. Berbentuk berbentuk masdar muawwal ya. Dia berbentuk masdar muawwal. Kemudian an Abdullah ibni Amrin dari Abdullah ibnu Amr anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam di sini syahid kita juga adalah anna Nabi anna rojulan. Ya, anna di sini adalah saudaranya inna, fungsinya untuk taukid dan dia datang untuk menyambung kalam yang sebelumnya. Ya, dia datang untuk menyambungkan kalam yang sebelumnya. Anna rojulan bahwasanya ada seorang laki-laki sa'alan ya sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayul islami khairun. Islam manakah yang paling baik? Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau memberi makan kepada orang yang membutuhkan wa taqra'us salama dan engkau mengucapkan bukan membaca ya, tapi mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal wa man lam ta'rif dan juga kepada orang yang tidak engkau kenal. Inilah Islam yang paling baik. Ya, memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam pada orang yang kita kenal atau tidak orang yang kita kenal. Ini fungsinya anna. Dan ingat kalau anna itu tadi disebutkan ta'ti fisilatil kalam. Dia datang untuk menyambung sebuah kalam sebelumnya. Di sebagian kitab disebutkan syaratnya anna ini harus terletak setelah kalam yang harus terletak setelah jumlah atau terletak setelah kalam gitu. Ya, anna ini nggak bisa jatuh di awal jumlah itu nggak bisa. Dia itu harus didahului oleh sebuah kalam baru anna boleh datang. Berbeda dengan inna ya. Kalau inna bisa jatuh di awal jumlah. Pembukaan sebuah jumlah diawali dengan inna itu boleh. Tapi kalau anna, pembukaan sebuah kata, sebuah kalam, diawali dengan anna misalkan, itu nggak bisa. Makanya syaratnya anna itu salah satu syaratnya dia itu harus didahului oleh sebuah kalam. Ya. Harus didahului oleh sebuah kalam sebelumnya baru dia boleh ada. Kemudian yang kedua, inna litauqid aidon. Inna fungsinya juga untuk taukid. Seperti innal faraja qaribun, sesungguhnya kelapangan itu sudah dekat. Nah, dan kalau inna nanti fungsinya dia itu bisa terletak di awal kalam. Ya, jumlah baru langsung dimulai dengan inna itu boleh. Makanya kalau ada jumlah baru, hamzahnya nanti di atas dengan harokat fathah, itu bisa digambarkan salah. Ya, karena anna itu nggak mungkin terletak di awal kalam itu nggak mungkin. Dia harus didahului, harus ada pembukaan kalam sebelumnya baru dia. Ya, jadi kalau ada kalian jumpai misalkan di kitab atau di buku-buku yang lain, kalian baca ternyata kok di awal jumlah jumlah pembukaan baru kok anna bacanya itu bisa digambarkan salah dalam penulisan. Karena anna itu syaratnya harus didahului oleh kalam sebelumnya baru dia boleh terletak. Kemudian lakinna lil istidrak. Tudau lakinna baina maknayaini mukhtalifaini. Ya, itu bacanya tudau ya. Lakinna itu diletakkan di antara dua makna, dua kata yang mukhtalifaini, yang kedua maknanya itu saling berselisih. Atau kalau dalam bahasa mudahnya seperti ini. Listidrak itu kata yang terletak setelah lakinna itu menyelisihi kata yang terletak sebelum lakinna. Itu istidrak. Ya. Kalau di kitab kita ini kan dikatakan lakinna itu diletakkan di antara dua kata yang memiliki makna yang berbeda, yang berselisih. Jadi lakinna ini di tengah-tengahnya. Kata sebelum lakinna maksudnya lain, kata setelah lakinna maksudnya lain. Tidak saling tidak tidak sama dalam sisi makna. Atau kalau dalam kitab lain disebutkan Listidrok ini adalah kata yang terletak setelah lakinna memberikan hukum yang menyelisihi kata yang terletak sebelum lakinna. Ya, itu namanya istidrok. Hukum yang terjadi setelah adanya lakinna itu nggak sama dengan hukum yang terjadi yang ada sebelum lakinna. Seperti contoh lihat Zaidun Qawiyun lakinnahu jabanun. Ya. Zaid itu adalah orang yang kuat. Berarti kita pahami ya, namanya orang kuat itu pemberani dan yang semuanya gitu. Lakinnahu jabanun, akan tetapi dia itu penakut gitu. Ya, dia kuat tapi orangnya penakut. nggak punya nyali. Nah, lihat lakinnahu jabanun ini adalah kalimat yang menyelisihi kata sebelum lakinna yaitu zaidun kawiyun. Kalau kita katakan Zaid adalah orang yang kuat, maka tentunya kita pahami dia pemberani, dia tenaganya kuat, tidak ada yang dia takuti, misalkan seperti itu. Namun ternyata ada kata setelah lakinna yang menyelisihi hukum sebelumnya, yaitu apa? Akan tetapi, meskipun dia kuat, orangnya itu penakut. Ya, pengecut dia. Nah, ini namanya istidrok. Istidrok itu hukum yang terletak sebelum lakinna atau hukum yang terletak setelah lakinna menyelisihi hukum yang terletak sebelum lakinna. Atau Husamu, Husamun goniyun lakinnahu bakhilun. Husam itu orang kaya tetapi bakhil. Padahal kalau kita hanya bilang Husam oh, itu orang kaya, berarti kita gambarkan kalau dia kaya pasti dia ini suka memberi, ini suka berinfak. Ternyata setelahnya mengatakan, tapi meskipun dia kaya, orangnya bakhil. Ah, inilah yang dimaksudkan. Lakinna terletak di antara dua kata yang berselisih. berselisih. Lakinnahu bakhilun, kata yang kedua. Husamun goniyun, itu kata yang pertama. Lakinna di tengah-tengahnya. Nah, Lakinna ini terletak di antara dua kata yang memiliki makna yang saling berbeda. Sebelumnya mengatakan kaya, kalau berarti dipahami secara sepintas berarti suka memberi. Namanya hartanya banyak. Namun ternyata setelahnya mengatakan dia bakhil. Kaya-kaya tapi dia bakhil. Ya, ini lakinna fungsinya lil istidrak. Kemudian syaratnya Lakinna ini pun harus didahului oleh kalam. Itu syaratnya, ingat. Ya, di buku kita nggak ada ya. Syaratnya, lakinna harus didahului kalam. Tidak bisa jatuh di awal jumlah. Kalau ada terletak di awal jumlah, itu nanti bacanya walakin, lakin gitu. Bukan lakinna. Lakin dan akan tetapi. Ya, jadi ada lakin dengan nunnya disukun, ada lakinna dengan nunnya di tasdid, berharokat fathah. Kalau misalkan kalian dapat tulisannya seperti itu, tamun, namun terletak di awal kalam, itu bukan lakinna. Paham? Karena syaratnya lakinna, dia itu harus didahului oleh kalam. Sama seperti anna. Ya, tidak bisa terletak di awal jumlah. Kemudian laita eh ka'anna. Ka'anna tufidu at-tashbih. Dia memberikan makna tasbih, penyerupaan. Perinciannya lihat ya. Di sini musonif hanya menyebutkan satu makna ya. Ka'anna bermakna tasbih syaratnya apabila isim setelahnya isim jamid ya apabila isim setelahnya adalah isim jamid seperti contoh di kitab kita ini ya ka'annal imama asadun alal minbar seolah-olah imam itu seperti seekor singa di atas mimbar karena dia berceramah dengan nada yang lantang yang kuat sehingga diserupakanlah seorang imam ini dengan seekor singa di sini tasbih karena asadun uh, adalah berbentuk isim isim jamid. Ya, khobarnya ya. Bermakna tasbih apabila khobarnya isim jamid. Kemudian nanti bermakna zon. bermakna zon sangkaan apabila khobarnya berbentuk isim mustaq Jadi ka'anna nanti punya dua makna. Yang pertama dia bermakna tasbih. Kapan bermakna tasbih? Kalau khobar diambil dari isim jamid. Ya, isim yang tidak punya pecahan yang satu lafad dengan fiilnya. Paham? Kalau dia dari kalangan isim jamid, maka dipastikan ka'anna di situ bermakna tasbih. Seperti di kitab kita Ka'annal imama asadun alal mimbar. Imam itu seperti seekor eh, seekor singa di atas mimbar. Ya, imam itu seperti singa gitu di atas mimbar. Kemudian yang kedua dia bermakna zon, bermakna sangkaan. Seperti ka'annaka fahimun. Ya. Seolah-olah kamu itu faham. Ya, seolah-olah kamu itu faham. Itu ka'anna. Kemudian laita Laita litamanni, tufidut tamanni. Laita ini memberikan makna tamanni, yaitu angan-angan. Namun angan-angannya ini, yang pertama pembagiannya, tidak mungkin terjadi. Paham? Dia berangan-angan, tapi makna yang angan-angan ini pertama tidak mungkin terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua dari laita dari makna tamanni yaitu sulit untuk terjadi. Bisa terjadi tapi sangat sulit gitu. Kalau makna yang pertama, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Seperti laita syababa yaudu yauman. Seandainya masa muda itu kembali sekarang. Sulit, dia sudah tua baru berangan-angan masa mudanya kembali. Atau yang kedua, dia memberikan faedah berangan-angan namun sangat sulit terjadi. Mungkin terjadi tapi sulit gitu. Seperti di kitab kita ini, laitas sama'a mumtirun zahaban. Ya, seandainya langit itu menurunkan hujan emas. Bisa terjadi kalau nanti misalkan ada pesawat di atas bawa emas satu pesawat penuh ternyata bocor, jatuh emasnya dari atas. Bisa, tapi sangat sulit. Itu. Nah, jadi dua fungsinya ya. Laita ini memberikan fungsi tamanni yang mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi. Seperti laita sababa ya udu yoman, seandainya masa muda itu kembali lagi, dia sudah umur tua, sudah sepuh, baru mengangankan, berangan-angan masa mudanya kembali. Itu nggak mungkin, mustahil terjadi. Atau bisa terjadi, namun sangat sulit. Kalaupun terjadi sangat sulit. Nah, seperti dia berangan-angan ini ya. Nggak punya apa-apa sama sekali, dia berangan-angan. Coba seandainya langit itu menurunkan hujan emas. Paham? Ini nggak menutup kemungkinan, tapi sulit gitu. Mungkin salah satu gambarnya tadi, ada pesawat yang bawa emas penuh terus bocor di atas atau jatuh, emasnya tumpah. Jadi kayak hujan emas gitu. Tapi itu sesuatu yang sangat sangat sulit untuk terjadi. Nah, itu fungsinya laita. Kemudian la'allah La'alla fungsinya untuk tufidur roja, untuk sebuah pengharapan. Namun ingat ya, pengharapannya di sini menggunakan la la'alla itu tidak jelas kapan bisa terhasilkan. Ya. Tarakkubu syai'in la wusuqa bihusuliha. Yaitu menunggu sesuatu yang tidak jelas kapan terhasilkannya. Jadi la'alla ini sebuah pengharapan, namun yang kalian harapkan itu entah kapan bisa dapat gitu. Cuman bisa berharap saja bisa dapat, tapi entah kapan terjadinya. Paham ini? Karena ada nanti pengharapan yang kita ada berharap ya. Tapi jelas gitu gambarannya. Paham? Kalau ini menggunakan na'alla, pengharapan yang sifatnya itu belum tahu kapan dia akan terjadi. Ya. Seperti contoh la'alla syifa'a qaribun. Ya. Mudah-mudahan kesembuhan itu sudah dekat. Nah, kapan itu dekatnya? Enggak tahu. Tapi dia berharap dia itu segera diberikan kesembuhan. Ini sebuah pengharapan. Namun ingat, pengharapan dengan la la'alla itu lebih bisa kemungkinan terjadi daripada dengan laita. Laita dan e, eh, la'alla itu sama-sama bisa memberikan makna pengharapan. Namun kalau dengan la la'alla sangat memungkinkan terjadi. Cuman kapan terjadinya? Itu tidak diketahui dengan jelas. Jadi ketika ada orang sakit, dia mengharapkan untuk sembuh, tapi sembuhnya itu kapan? Apakah satu hari setelah ini, dua hari? Enggak tahu. Ya, dia enggak tahu kapan itu akan akan terjadi. Itu la'alla termasuk bagian dari saudaranya inna. Kemudian yang selanjutnya anwa'ul anwaul khobari inna wa khawatiha. Jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari khobarnya inna dan saudara-saudara inna. Kata beliau di sini yang pertama mufradun jumlatun wa syibhu jumlatin. Yang pertama khobarnya bisa berbentuk khobar mufrad, yang kedua khobar jumlah dan berbentuk yang ketiga adalah shibhul jumlah. Dan ini sudah beberapa kali kita lalui. Yang pertama, khobaru inna wa akhwatiya bil mufrad. Khobar inna dan saudara-saudaranya berbentuk isi mufrad. Berbentuk mufrad ya. Contoh, innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Nurun khobaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad dhamma Nurun adalah khobarnya inna yang dirofakkan dan tanda rofaknya dengan dhamma. Wa huwa khobarun mufrad wa huwa khobar mufradin dan dia adalah khobar yang mufrad. Wa mislu qawlihi ta'ala dan seperti perkataan Allah ta'ala Allahu allazi anzalal kitaba bil haqq wal mizana wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Di sini syahidnya as-sa'ata isimnya la'alla qaribun adalah khabarnya la'alla. Ya. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-17. Haitsu jaa khabaru la'alla yang mana khobarnya la'alla itu datang korib ismun mufrodin ismu mufrodin berbentuk isim mufrod ya dia berbentuk isim isim mufrod jadi yang pertama khobarnya inna dan saudara-saudaranya adalah isim mufrod wa bil khobari al mufrodi dan yang dimaksudkan dengan khobar yang mufrod ma laisa jumlatan yaitu setiap khobar yang bukan berbentuk jumlah mau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah wala syibha jumlatin dan juga tidak berbentuk syibhul jumlah. Jadi yang namanya khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Faqad ta'ti al khobaru musannan aw jam'an. Dan terkadang khobar baik khobarnya inna atau selainnya itu datang dengan bilangan musanna, bilangan dua atau bilangan jamak. Wa huwa ma'adzalika yusamma khobarun yusamma khobaru mufrodin. Dan bersamaan dengan yang demikian itu, dia itu khobar yang musanna atau khobar yang jama' tetap dinamakan khobar mufrad. Jadi khobar mufrad ini bukan khobar yang ditinjau dari sisi bilangannya. Paham? Khobar mufrad itu apa? Khobar yang bukan berbentuk jumlah dan juga bukan berbentuk syibhul jumlah. Meskipun nanti terkadang bilangannya itu dia dua ataupun jama, Tapi tetap dinamakan khobar mufrad. Seperti innal walidaina innal walidaini mujtahidani ya sesungguhnya dua orang tua tersebut atau dua anak kecil tersebut mujtahidani keduanya itu adalah anak dua anak yang bersungguh-sungguh Mujtahidani di sini adalah khobar berbentuk mufrad padahal bilangannya musanna. Wa innal aulada mujtahiduna sama juga dan sesungguhnya anak-anak itu mereka adalah orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Mujtahiduna berbentuk jumlah eh berbentuk jama, namun tetap dinamakan khobar mufrad. Mafhum? Kemudian yang kedua, khobaru inna wa akhwatiha jumlatun. Khobar inna dan saudara-saudaranya berbentuk jumlah. Baik jumlah tu fi'liyatin au ismiyatin. Baik berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang pertama jumlah fi'liyah. Mislu laita al-ilmu yantashiru. Ya. Laita al-ilmu yantashiru. Seandainya ilmu itu tersebarkan. Yantashiru di sini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad dhamma wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa mustatir jawazan wa hadha dhamiru yusamma rabitun dan domir ini domir huwa ini namanya robit. Makanya sering kita tanyakan apa robitnya. haitsu yarbutu baina jumlatil khabari wal ismi. Yang mana dia mengikat antara jumlah khabarnya dengan isimnya. Wal jumlatu al fi'liyatu yantashiru fi mahali raf'in khabaru inna. Dan jumlah fi'liyah yantashiru menduduki kedudukan rofa sebagai khabarnya inna. Jadi ini yang kedua, khabar inna berbentuk jumlah, mau jumlah ismiyah atau mau jumlah fi'liyah sama-sama boleh menjadi khabar. Dan ingat setiap jumlah yang menjadi khobar itu harus punya robit, punya pengikat antara isim dan khobarnya. Dan khobar yang berbentuk jumlah nanti itu di'irob menggunakan fi mahalli. Karena khobarnya inna itu rofa, maka i'robnya nanti fi mahalli rof'in. Ada pertanyaan? Pertemuan berikutnya Ya hari Rabu insyaallah kita lanjutkan kembali. Subhanaka